Rasulillah wa haula wala wa quwata illa billah wa ba'du. Ikhwani din azakumullah wa iyyakum jami'an. Jamaah Masjid Al-Asri, pendengar radio Muslim dan juga peserta kajimu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan uh, kitab Fatwa Arkanil Islam di bab soal tanya jawab masalah haji dan umrah. Alhamdulillah uh, hari ini sudah membersamai kita Ustadz Aris Munandar yang insya Allah akan segera memulai kajian pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita jaga uh, adab baik-baik, mencatat dan juga mendengarkan apa yang beliau paparkan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang fikih haji dan umrah dari kitab Fatwa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Selanjutnya pertanyaan yang ke-458. <clears throat> Jika seorang wanita pergi haji tanpa mahram, apakah hajinya sah? Dan apakah anak kecil yang sudah tamyiz itu bisa dianggap sebagai mahram? Dan apakah syarat dan kriteria untuk bisa menjadi mahram bagi seorang wanita? Maka jawabannya haji wanita tersebut haji yang sah akan tetapi perbuatannya dan safarnya tanpa mahram ini hukumnya haram dan maksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau alaihi salatu wasallam telah bersabda la tusafiru imra'atun illa ma'adhi mahramin tidak boleh seorang perempuan bersafar bepergian yang terkolong safar kecuali bersama mahram Kemudian anak kecil yang belum balik itu tidak bisa jadi mahram bagi seorang wanita. <clears throat> Kenapa? Karena dia sendiri perlu mendapatkan wilayah perlindungan wa ilan nadar dan perlu ada yang e, memperhatikan dan orang yang seperti itu tidak mungkin dia bertugas untuk memperhatikan dan melindungi yang lain. Oleh karena itu syarat untuk bisa jadi mahram safar <clears throat> adalah e, yang pertama muslim, kemudian yang kedua adalah laki-laki, dan yang ketiga balik, dan yang keempat berakal. Maka muslim berarti kalau mahramnya itu non muslim maka berdasarkan penjelasan di sini tidak sah jadi mahram safar. Misalnya dia seorang wanita ini safar ditemani oleh e, pamannya, namun pamannya non muslim, maka e, berdasarkan yang ada di sini maka ini tidak tidak sah sebagai mahram safar. Dan laki-laki berarti perempuan tidak bisa balik berarti anak-anak meskipun sudah tamyiz, tamyiz itu tujuh tahun, berarti tidak bisa, demikian juga berakal, berakal sempurna bukan orang yang gila atau kemudian orang yang idiot. Faidalam yakun kadalik jika tidak memenuhi kriteria ini maka dia bukanlah mahram safar. Dan dalam hal ini ada satu perkara yang sering kami sayangkan yaitu sebagian wanita di Arab Saudi bermudah-mudah dalam safar dengan pesawat tanpa mahram. Mereka ya yatahawan bidalika bermudah-mudah dalam hal tersebut. Jadi kita Anda jumpai seorang wanita safar dengan pesawat terbang sendirian wa ta'liluhum lihadal amri dan alasan mereka dalam tindakan ini mereka katakan bahasanya mahramnya Uha mengantarkannya sampai bandara yang pesawat itu akan take off darinya. Kemudian ada mahram berikutnya yang akan menyambutnya di bandara yang pesawat itu akan landing di sana. Dan dia selama di dalam pesawat itu dalam kondisi aman. Maka alasan ini adalah alasan alilah yang tidak berdasar, alasan yang sakit, Ya, yaitu alasan yang tidak berdasar, alasan yang tidak tepat fil dalam realitanya. Karena mahram yang mengantarkannya ya, tidak akan bisa tidaklah masuk ke dalam pesawat, cuma bisa masuk di ruang tunggu. Bahkan realitanya tidak bisa masuk di ruang tunggu. Ya. Pengantar tentu tidak bisa masuk sampai ruang tunggu. Dan terkadang boleh jadi eh, pesawatnya itu tata akhar delay anil ikhla, ya, terlambat dari waktu semestinya untuk take off maka jadilah wanita ini tetaplah dia da'i'ah terlantar tidak ada yang memperhatikan dan boleh jadi ya, pesawat terbang tersebut yang telah terbang ternyata tidak memungkinkan untuk landing di bandara yang dia maksudkan karena satu sebab. hanya landing di tempat yang lain, maka terlantarlah wanita tersebut tanpa ada yang menemaninya dan melindunginya. Dan boleh jadi eh, pesawat tersebut landing di bandara yang dimaksudkan, akan tetapi mahram yang menyambutnya yang e, menjemputnya belumlah datang karena satu sebab tertentu, karena ternyata dia sakit, atau karena ketiduran, atau karena ada e, kecelakaan e, pada ya, kecelakaan lalu lintas, ada peristiwa pada mobilnya, yaitu kecelakaan, terjadi serempetan atau yang lain yang menghalanginya untuk sampai di bandara di waktu yang diharapkan atau karena faktor-faktor yang lain. Dan jika semua faktor-faktor penghalang ini intafa tidak ada, kemudian pesawat tersebut sampai di waktu sampainya, dan <clears throat> dia jumpai mahram yang menyambutnya, maka yang jadi pertanyaan, manilladhi yakun ila janibihak, siapakah yang berada di samping perempuan tersebut di dalam pesawat. Boleh jadi yang ada di sampingnya adalah seorang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala dan tidak punya belas kasihan kepada hamba-hamba Allah. Lantas dan dia ketempelan setan bahasa kitanya. Maka dia pun menggoda wanita ini dan wanita tersebut terkecoh dengan godaannya. Maka akan terjadilah karena sebab hal tersebut fitnah dan satu hal yang terlarang kama huwa maklum sebagaimana telah diketahui maka menjadi kewajiban setiap wanita untuk bertakwa pada Allah Azza wa Jalla bentuknya tidak bersafar kecuali bersama mahram dan menjadi kewajiban wali bagi wanita tersebut dari kalangan laki-laki yang para wali ini Allah jadikan sebagai kawamin sebagai pemimpin dan pelindung wanita untuk punya takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak melakukan hal yang ceroboh, tindakan yang ceroboh berkenaan dengan wanita yang jadi mahramnya. Dan janganlah hilang kecemburuan mereka dan ketakwaan mereka. Karena sunya seorang uh, seorang laki-laki itu akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan istrinya. Lianna Allah Ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keluarga dan istri seorang laki-laki itu amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si laki-laki. Dalilnya firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, wahai para laki-laki, wahai para suami, wa anfusakum jagalah diri kalian dan anak kalian, wa ahlikum dan istri-istri kalian naran dari neraka wakutuhan nasu wal hijarah yang bahan bakunya adalah manusia dan bebatuan yang jadi sesembahan yang disembah-sembah oleh sebagian manusia. Padanya terdapat malaikat yang keras dan kasar yang tidak pernah durhaka kepada Allah dalam apa yang Allah perintahkan pada mereka dan mereka melakukan semua yang diperintahkan maka Allah Subhanahu wa taala memberikan beban tanggung jawab perlindungan kepada istri kepada para suami. Dengan Allah katakan wahai orang-orang yang beriman, wahai para suami, wahai para bapak, jagalah diri kalian. Dan termasuk dalam anfus, dalam diri adalah eh, anak wa ahlikum dan istri kalian dari neraka. Ya, demikian uh, penjelasan beliau tentang tentang masalah safar tanpa mahram dan tadi Zaid bin Utsaimin rahimallahu taala menyinggung di antara hal yang tidak beliau setujui yang dipraktekkan oleh banyak perempuan di Arab Saudi yaitu e, mereka safar dari Riyadh ke Mekah atau yang lain e, pakai pesawat maka mahramnya mengantarkan sampai bandara di Riyadh, kemudian nanti ada mahram yang lain yang akan menjemput di bandara di di Jeddah atau kemudian di Madinah. Ini, maka beliau nilai ini satu praktek yang tidak benar dengan sejumlah alasan yang tadi telah beliau sampaikan. Mohon perlu diketahui sebagai wawasan bahasanya uh, apa yang beliau kritik itu adalah fatwanya uh, Syekh Abdullah Al-Jibrin. Beliau membolehkan uh, perempuan safar dengan model yang tadi telah kita baca. Tepatnya uh, redaksi fatwanya Syekh Abdullah Al-Jibrin adalah sebagai berikut. Mahuk musafiril mar'ati wahdaha fit ta'irah li udrin bihaitsu yuwasiluha al mahramu ila al matar wa yastaqbiluha mahramun fil matar al akhar. Apa hukum safar seorang wanita sendirian di dalam pesawat karena satu udur boleh jadi karena biaya yang besar dan atau waktu yang tidak memungkinkan dan sebagainya. Di mana ada mahram yang mengantarkan pada ke bandara, kemudian ada mahram yang lain yang me, menjemput di bandara tempat tujuan. Maka jawaban Sa Abdullah Al-Jibrin rahimallahu taala ala ba'sa bidzalika ingdal masyaqqati alal mahram. Hal tersebut tidak mengapa ketika memang itu menyulitkan mahram dari sisi biaya, waktu dan yang lain. Semacam suami ataukah bapak tidak tarat al-mar'atu ila safari. Kemudian beliau pun katakan jika si wanita ini terpaksa harus safar. Walam yatayasar lil mahrami sohbatuha dan tidaklah memungkinkan bagi si mahram untuk menemaninya. Maka falamani amin dalika bisyarti aywasiluha al mahramu al awalu ilal matar fala yufariquha hatta tarkaba atau irota. Maka tidaklah mengapa dengan syarat tadi ada kesulitan untuk bagi si mahram dan safar ini adalah safar yang harus, itu syaratnya dua. Safarnya safar yang harus dilakukan oleh si wanita, kemudian memang e, mahramnya kesulitan. Karena biaya atau karena waktu, kesibukan dan yang lain. Dengan syarat si mahram mengantarkan, si mahram yang pertama mengantarkan ke bandara dan tidak meninggalkan bandara sampai e, dia menaiki pesawat wa yattasilu bil bilad allati tawajjahat ilaiha setelah berangkat kemudian dia menghubungi eh, mahram yang ada di tempat tujuan wa yata'aqqad min maharimiha hunaka kemudian me memastikan informasi kepada mahram yang ada di sana bahasanya mereka akan menyambutnya di al-matar bandara dan dia kabarkan tentang waktu kedatangan, demikian juga nomor flight atau penerbangan. Ini alasan beliau li'anna darurat laha ahkamuha. Ini, namun beliau menilainya dan memasukkannya di bab darurat karena kondisi darurat punya hukum tersendiri. Ini kalau saya menjibrin membolehkannya, sedangkan kita jumpai di sini saya Muthaimin melarangnya dengan alasan-alasan yang telah beliau paparkan dan tadi telah kita baca. Tentu ala kulihal e, eh, kalau bisa mengamalkan fatwa e, Sa'im Luthemin tentu lebih baik, lebih aman. E, namun seandainya kondisinya memang kondisi yang repot, sulit dan dan sebagainya, e, maka e, mengamalkan fatwanya Sa'ibnu Jibrin Eh, juga insya Allah satu hal yang tidak mengapa jika memang kondisinya kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, kemudian <clears throat> ya, ada seorang wanita bertanya, saya berniat untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan ya, ditemani saudariku dan suaminya dan ibuku maka bolehkah bagiku untuk pergi umrah bersama rombongan keluarga tersebut yang isinya adalah saudariku dan suaminya eh, dan ibuku. Maka jawaban Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala tidak diperbolehkan bagi Anda untuk pergi umrah bersama mereka karena eh, suami saudari suami saudarimu bukanlah mahram bagimu dan terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah yang isinya, janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahram. Dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahram. Maka ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku berangkat untuk berhaji, sedangkan aku tercatat mengikuti perang ini dan itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, intalek berangkatlah dan berangkatlah haji bersama istrimu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta rincian apakah bersama istri uh, orang ini ada perempuan-perempuan yang lain apakah dia masih muda ataukah sudah tua, apakah dia aman ataukah tidak aman. Maka berdasarkan hadis ini, maka beliau sampaikan, ya, bagi wanita tadi tidak boleh baginya berangkat ya, umrah bersama rombongan tersebut. Dan wanita si penanya jika dia tidak jadi berangkat umroh dikarenakan tidak ada mahram baginya, maka dia tidak berdosa. Atau sampai-sampai meskipun dia belum pernah berumroh sebelumnya. Karena di antara syarat wajibnya umroh dan haji adalah ayakuna lil, lil mar'ati mahramun. Eh, bahasanya wanita tersebut memiliki mahram yang menemaninya. Demikianlah yang lebih hati-hati meskipun kita tidak tutup mata ada perselisihan ulama dalam masalah ini jika hajinya adalah haji yang wajib itu haji yang pertama sebagaimana adapun selain safar yang wajib maka ulama sepakat atau sejumlah ulama memberikan nukilan ijma ulama tentang hal ini semacam dikutip oleh Ibnu Hajar Al Asqalani di Fathul Bari beliau mengutip Qala al-Baghawi. Mengutip perkataan al-Baghawi. Baghawi madhabnya syafi'i. Eh, Baghawi mengatakan lam yakhtalifu fi annahu laysa lil mar'ati safaru fi ghairil fardi illa ma'a zaujin au mahramin. Mereka para ulama fikih tidak berselisih yang tidak boleh bagi seorang perempuan safar selain safar yang wajib yaitu haji yang wajib illa kecuali bersama suami atau mahramnya illa kecuali orang wanita kafir yang masuk Islam di negeri kafir atau wanita yang jadi tawanan kemudian dia berusaha membebaskan diri dari tawanannya maka disampaikan oleh Al-Barawi bahasanya ulama tidak berselisih bahasanya perempuan itu wajib ditemani mahram untuk safar kecuali uh, safar haji yaitu haji yang wajib, bukan haji yang sunnah, haji yang kedua atau haji yang ketiga. Demikian juga safar darurat, semacam wanita yang tertawan, kemudian dia berhasil e, ditawan oleh orang kafir, kemudian berhasil kabur, kemudian dia dan cari tempat aman dengan safar sendirian, atau e, wanita e, kafir kemudian masuk Islam, di, eh, di kalau dia tetap di keluarganya maka dia akan mendapatkan banyak masalah kemudian dia kabur untuk mengamankan diri ya, maka ini darurat ya, maka ini satu hal yang diperbolehkan ataupun yang lain maka kata Al-Baghawi ulama tidak berselisih pendapat tentang tidak bolehnya kecuali dengan mahram. Kemudian tentang uh, mikot zamani untuk haji. Ya, maka berkenaan dengan ibadah haji dan umrah ada mikot di, di mana seorang itu wajib menjatuhkan niat masuk itu di mikot dan mikot itu adalah mikot eh, eh mikot ada dua macam ada mikot tempat dan ada mikot waktu maka tidak boleh menjatuhkan niat masuk dalam rangkaian ibadah haji ataukah umrah kecuali di tempat yang telah ditentukan dan di waktu yang telah ditentukan yang disebut dengan mikot. Tempat yang ditentukan disebut mikot tempat, mikot makani, dan waktu yang telah ditentukan disebut dengan mikot zamani. Ya, maka mikot haji atau waktu yang telah ditentukan untuk e, niat masuk dalam rangkaian ibadah haji itu dimulai dengan tibanya bulan sawal dan berakhir imma boleh jadi bi asri hijjah dengan 10 hijjah atau dengan datangnya Yaumul Aid pada tanggal 10 atau dengan hari terakhir bulan hijjah. Bahwa al-qaulu dan yang mengatakan itu sampai akhir terakhir bulan Dhul Hijjah adalah pendapat yang paling kuat. Mengat firman Allah Ta'ala, Al-Hajju Asurum Ma'lumat. Haji itu adalah tiga bulan yang telah diketahui. Asur berarti jama' dan hukum asal jama' adalah yang dimaksudkan adalah makna hakikinya. Dan kalau tiga bulan, ya berarti ya, maka sawal, dhul dan dhul hijahnya sampai selesai. Wa makna hada wa makna hada zaman dan makna dari aturan waktu ini bahasanya haji itu boleh dijatuhkan di sela tiga bulan tersebut yaitu Sawal, dul Qa'dah dan dul Hijjah. Namun laisa yuf'alu bukan berarti ibadah haji boleh dilakukan di hari manapun dari tiga bulan itu. Karena ibadah haji itu punya hari-hari yang telah tertentu. Ibadah haji itu ya, dimulai dari tanggal 8. Ya, dimulai dari tanggal 8 sampai kurang lebih dan sampai tanggal 13. Namun jika kita katakan eh, mikot zamani ketentuan waktu ibadah haji itu sampai akhir bulan uh, hijjah, apa maksudnya apa faedahnya Maksudnya ila ana nusuk tawaf wa sa'i yaitu ibadah haji berupa tawaf ifadah dan sa'i haji. Jika kita katakan bahasanya Dzulhijjah seluruhnya adalah waktu untuk haji, maka diperbolehkan orang melaksanakan diperbolehkan bagi seseorang untuk menunda tawaf ifadah dan sa'i haji sampai hari terakhir bulan Dzulhijjah. Dan tidak boleh baginya mengakhirkan tawaf ifadah dan sa'i hajinya andalik setelah berakhirnya bulan Dzulhijjah. Allahumma ila liudrin kecuali jika karena udur. Semisal seorang wanita mengalami nifas sebelum tawaf ifadah dan nifasnya tetap ada sampai berakhirnya bulan Dzulhijjah. Fahiyya idan maka jika demikian dia punya udur untuk menunda tawaf ifadah Inilah ketentuan waktu untuk ibadah haji. Maka eh, ketentuan waktu untuk ibadah haji kesimpulannya tadi adalah dimulai dari tanggal dari sawal dari tanggal satu sawal sampai akhir eh, bulan eh, akhir bulan Dhul Hijjah. Namun bukan berarti orang boleh boleh wukuf di Arafah tanggal di masawal atau semacam itu. Karena yang dimaksudkan dengan ketentuan waktu untuk ibadah haji artinya jika orang itu e, pasang niat untuk haji mulai tanggal satu sawal itu sudah sah. Dan dia sampai ini maka dalam keadaan ihram. Hmm. <laughs> Seandainya tanggal satu sawal orang itu berada di mikot di alam lam atau hulaifa kemudian dia niat pada mikot labbaika hajjan maka itu sah sejak tanggal 1 sawal dan nanti baru kemudian eh, realisasi sesungguhnya eh, ya tetap mengikuti waktu yang telah ditentukan nanti ya, wukufnya tetap tanggal 9 Dhul eh, maka dia akan terus pakai maka itu niat yang sah niat yang sah. tidak keliru. Namun kalau kalau belum tanggal satu sawal, eh, belum tanggal satu sawal akhir Ramadan dia niat eh, untuk haji, maka tidak sah. namun setelah Uh, satu sawal dia niat uh, niat untuk masuk dalam rangka ibadah haji maka itu sah. Meskipun uh, wukuf tetap nunggu tanggal 9 dulhijjah dan seterusnya maka dia pakai pakaian ihram sejak tanggal satu Syawal sampai eh, eh, eh, sampai kurang lebih tanggal 10 Dzulhijjah. Misalnya ada orang yang mau melakukannya, ya tidak apa-apa. Itu sah secara fikih. Demikian juga <clears throat> fungsi dan manfaat dari kita katakan bahasanya ketentuan waktu untuk ibadah haji itu sejak tanggal satu Syawal itu adalah berkenaan dengan kapan seorang itu dikatakan hajinya haji tamattu. Kapan seorang itu dikatakan hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu seorang itu berangkat musafar untuk haji dan dia, dia dapat umrah dan melakukan umrah kemudian haji di satu safar. Nah, kapankah seorang itu bisa eh, dikatakan kemudian dia haji tamato, maka umrohnya eh, minimal di tanggal satu paling cepat pada tanggal satu Sawal. Satu Sawal dia umroh. Setelah itu dia duduk manis di Mekah. Hmm. Tidak kemudian kembali ke negerinya. Oh, tadi kemudian dia kembali ke negerinya, maka dia ya tidak satu safar. Pada tamato itu satu safar. Ya, maka dia berangkat tanggal satu Syawal, niatnya umrah, setelah selesai kemudian dia selesai tahalul maka pakai pakaian biasa kemudian duduk manis di Mekah. Sampai kemudian tinggal uh, kemudian tiba tanggal delapan, dia kemudian ihram haji <clears throat> dan seterusnya. Ya. Adapun jika umrahnya umrah akhir Ramadan, nah, umrah akhir Ramadan, ya, maka tidak bisa tamat tamattu terus uh, setelah selesai umroh di Mekah duduk manis sampai tanggal 8. Kemudian tanggal 8 niat uh, untuk haji, maka dia tidak dikatakan haji tamattu. Ini, karena umrohnya belum di bulan-bulan haji. Ini, itu fungsi e, bahasanya waktu haji dimulai sejak tanggal 1 Syawal. Kemudian diakhiri menurut pendapat yang paling kuat sampai hari terakhir Eh, bulan Dhul Hijjah. Itu fungsinya dan faedahnya tadi disampaikan orang boleh menunda tuaf ifadah. Asalkan bulan Dhul Hijjah belum berakhir. Yes, uh, maka di selama di Mina uh, ya sampai tanggal 13 dia tidak pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Pulang ya, pulang ke hotel di Mekah, maka dia juga tidak langsung tawaf ifadah ini eh, tanggal 14 itu masih ramai. Nantilah nunggu kalau yang plus sudah pada pulang. Nah, 14, 15 uh, Dzulhijjah itu jadwal pulangnya uh, jamaah haji plus di semua negara. Hmm, tanggal, 13, eh, tanggal 14 atau tanggal 15. Itulah nanti saya tak tawaf ifadah tanggal 20. Nah, itu eh, uh, 20 Hijjah. sudah longgar. Nah, dah Eh, masjid sudah sangat lumayan longgar. cuma plus sudah uh, angkat kaki semua. Ya, tinggal yang reguler-reguler. Ya. Ya. Eh, maka maka boleh baginya untuk menunda tawaf ifadah sampai tanggal 20. Ya. Ya. Ya. Maka itu satu hal yang diperbolehkan karena kita katakan waktu haji sampai akhir eh, akhir bulan Dzulhijjah. Maka artinya tidak boleh ditunda toaf tawaf, e, tawaf haji yaitu tawaf ifadah. Tidak boleh ditunda sampai berakhirnya bulan Dhul Hijjah. Kecuali memang ada uzur yang memaksa, yang tidak memungkinkan untuk tawaf ifadah atau tawaf haji. Demikian juga sa'i haji sebelum Dhul Hijjah selesai. Nah, kemudian selanjutnya apa hukum ihram dengan haji namun sebelum tiba waktu Eh, waktu haji atau miqat zamaniyah. Maka disampaikan di sini ulama berselisih pendapat jika orang itu ihram yaitu niat untuk masuk niat untuk masuk dalam rangkaian ibadah haji sebelum tibanya sebelum masuknya bulan-bulan haji sebelum tanggal 1 Syawal. Hmm? Belum. Oh. Maaf. <clears throat> Adapun umrah, maka umrah tidak memiliki ketentuan waktu. Tuf'alu bisa dilakukan di hari manapun, di hari kapanpun selama sepanjang satu tahun. Akan tetapi umrah di bulan Ramadan, akan tetapi umrah di bulan Ramadan itu setara dengan ibadah haji. Dan perlu diketahui bahasanya di bulan-bulan haji Nabi melakukan semua umrohnya. Nabi melakukan semua umrohnya. Maka Nabi seumur hidup itu umroh empat kali. Yang keempat adalah e, bersama haji beliau. Karena haji beliau menurut pendapat yang paling kuat hajinya adalah haji kiran. Kemudian tiga umroh sebelumnya semuanya di bulan Dhul Qa'dah. Ya, umroh Hudaybiyah tahun 6 Umroh pertama Nabi itu dilakukan Nabi lakukan di bulan Dzulqa'dah. Umroh qada. Ini umrah qada, umrah qada di sini artinya keputusan. Kodok di sini bukan kodok lawan dari ada. Kodok oh, di sini artinya keputusan yaitu keputusan perjanjian Hudaybiyah. diperbolehkan Nabi untuk umroh tahun depan, tahun 7 Hijriah. Maka tul qada tahun 7 Hijriah juga bulan Dhul qada. Kemudian umrah cikrana, Sepulang Nabi dari Perang Hunain. Umrah cikrana juga dilakukan di bulan Dhul qada. Dan umrah haji Nabi kanat mal haji bergabung dengan uh, haji ini bareng dengan haji fi qada, di bulan qada. Namun kalau kita katakan menurut pendapat yang paling kuat hajinya Nabi Haji Kiran, ya, maka itu e, menyatu jadi satu dengan hajinya. Maka hal ini menunjukkan karena semua umrohnya Nabi itu di bulan Dhul di bulan-bulan haji, menunjukkan bahasanya umroh di bulan-bulan haji memiliki keutamaan dan kelebihan. Karena Nabi SAW memilih e, bulan-bulan ini untuk melakukan umroh. Ya, maka sehingga umrah ya waktu umrah yang afdal beliau sampaikan ada dua waktu. Yang pertama adalah Ramadan. Kemudian yang kedua di bulan-bulan haji. Ya, terutama Dzulqa'dah Karena itulah umrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau semua umrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya di bulan Dzulqa'dah Ya, namun kalau orang mau kemudian umrah Ramadan, maka yang patut diperhatikan adalah eh, eh, yang patut dicermati adalah eh, orang mau pingin umrah Ramadan karena pahala yang ada dalam hadis, maka yang patut dicermati adalah keberangkatan dan uh, ke Madinah dulu ataukah langsung umrah ke Mekah. Karena banyak travel kalau di tempat kita umrah Ramadan langsung ke Mekah. Padahal berangkatnya sebelum Ramadan. Nanti ihram di pesawat statusnya dia eh, niat niat umrah itu belum Ramadan. Itu belum Ramadan. Sehingga ya ketika mau menentukan eh, jadwal Iya. karena motivasi pahala umrah maka perlu diperhatikan. Ini terutama kalau umrahnya adalah umrah awal Ramadan. Karena banyak yang langsung Mekah dan nanti pas talbiyah, pas uh, ngambil ihram itu belum Ramadan. Itu belum Ramadan, anggap saja misalnya Ramadannya 17 Mei itu niat untuk umrahnya itu masih di tanggal 16. Masih di tanggal 16. <clears throat> Karena berangkat tanggal 16 langsung jeda dan itu masih 16 juga sampai jeda. Tidak kemudian sudah ganti hari tidak. Ini um, uh, Ramadannya tanggal 17 Mei. Berangkat dari Jakarta 16. Sampai jeda masih 16. Iya. Sampai sampai ya, sampai jeda masih 16. Ihramnya di pesawat, di alam lab. Ya, itu masih 16, belum Ramadan. Ya, belum Ramadan. Maka perlu di, di dipertimbangkan dan ditimbang baik-baik. Ya. Jika kemudian mau ngejar Uh, jika motivasinya adalah pahala umrah Ramadan, maka pastikan eh, ini tanggal umrohnya itu tanggal berapa. Kalau ke Madinah terlebih dahulu maka aman. Ya, umroh awal Ramadan, ya, namun ya, tujuannya masih ke eh, Madinah terlebih dahulu. Eh, ya, maka sampai bandara Madinah 16 Mei tadi. Eh, masih belum Eh, belum Ramadan, di situ masih beberapa hari, nanti pas berangkat ke Mekah sudah dalam keadaan e, bulan Ramadan. Maka bisa kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian hukum ihram untuk haji dan ihram pengertian ihram adalah niat untuk masuk dalam rangkaian ibadah. Maka niat ibadah itu ada dua macam, niat untuk melakukan ibadah dan ada niat untuk masuk dalam rangkaian ibadah. Ya, kalau orang tuh niat ihram atau niat haji atau kan niat umroh ya sejak dia daftar itu dia sudah punya niat untuk ya, melakukan ibadah haji ataukah ibadah umroh. Namun ada niat masuk. Ada niat untuk masuk dalam rangkaian ini ada ketentuannya. Ya, ihram adalah niat masuk untuk melakukan rangkaian ibadah haji sebelum tibanya mikot zamani. Sebelum tanggal satu sawal. Maka ulama berselisih pendapat tentang ihram haji sebelum tibanya hari-hari haji. Sebelum tanggal satu sawal. Di antara ulama ada yang mengatakan ya, bahasanya niat haji, niat ihram sebelum bulan-bulan haji yang akidu sehingga tetaplah dia menjadi orang yang dalam keadaan ihram dengan haji. Ila akan tetapi maka hukumnya ihram haji sebelum tibanya bulan-bulan haji. Ini pendapat yang pertama mengatakan ihram haji sebelum tanggal satu sawal hukumnya makruh. Berarti masih sah. Kemudian pendapat yang kedua ada ulama yang mengatakan orang yang ihram haji sebelum bulan-bulannya maka ihramnya tidak sah wayakunu umrotan dan berubah otomatis secara otomatis berubah menjadi umroh Ayat tahawal itu berubah menjadi umroh Menimbang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhalat fil haji bahasanya ya, umroh itu masuk dalam ibadah haji. Ditambah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamai umroh dengan sebutan haji kecil. Sebagaimana dalam hadis dari Amr ibn Hazm ya, namun tahajudnya mursal yang terkena. Namun meskipun mursal, talaqau an-nasu bil qabul. Ulama sepakat untuk menerimanya. Ulama sepakat untuk menerima isi kandungannya. Ya. Maka dari dua pendapat ini, maka pendapat yang kedua yang lebih tepat, maka seorang yang ihram untuk haji niatnya, ke hajjan dan niat dalam hatinya untuk masuk dalam rangka ibadah haji namun sebelum tanggal satu Syawal maka tidak sah sebagai haji namun sah sebagai umrah. Kemudian eh, ketentuan tempat untuk ibadah haji. Ketentuan tempat untuk ibadah haji ada lima, yaitu ada lima tempat namanya Adul Hulaifah, ada Jufah, ada Yalamlam, kalau orang datang dari Indonesia, dari Yaman, maka di Yalamlam, Qarnul Manazil, dan Datu Irkin. Adapun Dhul Hulaifah, maka dia satu tempat yang saat ini dinamai dengan nama Abiyar Ali atau Bir Ali. Satu tempat yang itu dekat dengan kota Madinah. Ya, dia jauhnya dari kota Mekah kurang lebih 10 marhalah. Dan Eh, Dulhu e, adalah mikot dari Mekah yang paling jauh. Dan dia adalah mikot untuk penduduk Madinah. Waliman marra bihi min ghair ahli Madinah dan semua orang yang melewatinya meskipun dia bukan penduduk Madinah. Sedangkan Jufah itu dekat e, eh, Korea Kodimah, satu kampung kuno yang ada Eh, eh, yang ada di jalannya penduduk Syam untuk menuju Mekah. Antara dia dengan kota Mekah kurang lebih ada tiga marhalah. Namun kampung tersebut sekarang telah hancur. Wasar anasu jadilah manusia berihram sebagai ganti dari Jufah. Mereka ihramnya di satu tempat namanya Robir. Yalamlam. Yalamlam isinya atau eh, isinya adalah gunung atau satu tempat di jalan penduduk Yaman menuju Mekah. Sekarang dikasih nama, namanya adalah Sa'diyah. Antara dia dan Mekah, Mekah kurang lebih ada dua marhala. Adapun Kornul Manazil dia adalah gunung di jalan penduduk Najd, Najd itu Riyadh dan sekitarnya ke Mekah yang sekarang disebut dengan sebutan Sail Al-Kabir. Antara dia dengan Mekah kurang lebih ada dua marhala. Ya, marhala itu makna aslinya adalah jarak yang ditempuh oleh orang yang e, berjalan kurang lebih e, satu hari. Ya, perjalanan satu hari dengan onta itu satu marhala. Kemudian Zatu Irkin adalah tempat di jalannya penduduk Irak atau orang Irak ke Mekah. Antara dia dengan Mekah kurang lebih dua marhala. Untuk empat tempat yang pertama yaitu Laifah, Jufah, Yalamlam, dan Kornul Manazil. Tempat-tempat tersebut telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Datu Irkin maka yang menetapkannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diatkan oleh Ahlu Sunan dari Ibunda Aisyah radallahu anha. Wasohat dan saya dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu bahasanya beliau menetapkan untuk penduduk Kufah dan Basrah ketika mereka datang dan sowan kepada Umar. Mereka mengatakan, Wahai Amrul Mukminin, Nabi telah menetapkan tempat untuk mikot bagi penduduk Najd di daerah Koran. Dan tempat tersebut menyimpang jauh dari jalan kami. Maka Umar kemudian mengatakan, lihatlah yang lurus dengan tempat tersebut di jalan kalian. Ya, maka terdapat perselisihan. Apakah gato Irkin itu adalah tempat mikot itu ditentukan oleh Nabi ataukah dari umat. Ulama yang mengatakan hadis dari Nabi tentang masalah ini da'if, maka mereka mengatakan ini adalah putusan Umar, sunnahnya Umar. Kalau menganggap bahasanya hadisnya sahih, maka berarti itu memang e, awalnya dari Nabi dan Umar tidak tahu kalau Nabi telah menentukannya dan ternyata istihadnya Umar sama dengan keputusan Nabi. Ala kulli hal kesimpulannya maka jika itu valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jelas. Namun jika tidak valid dari Nabi maka fa inna hadza sabata bi sunnati Umar. Maka qarnul maka datu irkin sebagai miqat orang-orang Irak itu berdasarkan sunnah Umar bin Khattab radhiallahu anhu dan beliau adalah salah satu dari empat khulafa Rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Yang beliau Umar ini adalah seorang yang e, seringkali istihad-istihadnya itu mencocoki hukum Allah Azza wa Jalla dalam banyak kasus. Perkenaan berkenaan dengan masalah menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Berkenaan dengan haramnya khamar. Berkenaan dengan uh, uh, dengan ayat hijab. Kewajiban hijab dan jilbab bagi perempuan. Semuanya adalah uh, Umar mencocoki hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah-masalah ini. Karena beliau adalah seorang mulham, seorang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sampaikan. Maka kalau kita katakan hadis Nabi dalam masalah ini sahih, maka di antara istihad Umar atau pikiran Umar yang cocok dengan hukum Allah adalah masalah ini yaitu masalah mikot penduduk Irak. Wamin hahada dan diantaranya adalah kasus ini jika kita katakan bahasanya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi telah menentukan dato irkin untuk mikot penduduk Irak. Dan apa yang ditetapkan oleh Umar itu juga adalah sejalan dengan tuntutan kias. Karena seorang itu jika melewati mikot, wajib baginya ihram dari mikot. Dan jika seorang itu lurus dengan mikot, maka jadilah dia seperti orang yang melewati mikot. Dan dalam asar Umar radhiallahu anhu ini terdapat faedah yang sangat penting di zaman kita saat ini, yaitu e, bahasanya seseorang jika dia tiba ke Mekah melalui pesawat terbang, dia ingin haji atau ingin umrah, fa innahu yalzamahu yalzamu maka wajib baginya jika dia uh, lurus mikot dari arah atas untuk ihram dari tempat tersebut ketika muhadatihi ketika dia lurus dengan mikot tidak boleh dia tunda ihramnya e, sampai tiba di jeda atau di bandara jeda sebagaimana dilakukan oleh banyak orang. Fa'inal muhadata karena yang namanya lurus mikot itu tidak ada beda antara lurus mikot itu di jalan darat, di darat ataukah di udara atau di laut. Oleh karena itu maka ihram orang-orang yang naik e, kapal laut yang e, melewati dari jalur laut kemudian lurus dengan lam atau robir maka mereka ihram manakala mereka hadu mereka lurus dengan dua mikot ini ya, maka eh, berkenaan dengan putusan Umar tentang Zatu Irkin itu adalah mikot penduduk Irak maka ada pelajaran yang sangat penting yang dibutuhkan untuk jadi landasan fatwa di zaman ini karena tadi beliau mengatakan lihatlah yang lurus dengan mikot kalian, mikot dari jalan yang kalian lewati, maka ihramlah di situ. Ya, maka ini sama saja apakah itu jalan darat, jalan laut, ataupun udara. Sehingga jika orang itu langsung ke Mekah, maka pendapat yang lebih tepat, ya, pendapat yang lebih tepat dia ngambil ihram, dia mikotnya dan ihramnya itu di atas pesawat. Ya, di atas pesawat ketika atau ketika kurang lebih pesawat itu posisinya lurus ya lam-lam. Dan beliau tadi sampaikan dan tidak boleh menunda ihram sampai bandara Jeddah. Meskipun eh, bagaimanakah hukum ihram di bandara Jeddah? Yeah maka ulama kontemporer berselisih pendapat tentang hukum masalah ini. Bolehkah ihram ketika orang itu langsung ke Mekah? Eh, bolehkah ihram di eh, Bandara Jeddah? Ulama kontemporer berselisih pendapat. Sebagian ulama membolehkannya. Ya, sebagian ulama membolehkannya. Di antara yang membolehkan adalah Eh, Kali tempat kita ada fatwa resmi dari MUI itu membolehkan orang yang langsung eh, ke Mekah untuk ihram di Bandara Jeddah. Ya, namun bisa kita katakan jumhur fukoha kontemporer, ulama fikih kontemporer, di antaranya bisa kita katakan jumhur ulama ulama Arab Saudi, itu yang menjadi fatwa lajnah imah dan yang lainnya, ya, tidak boleh menjadikan Eh, menjadikan bandara Jeddah sebagai mikot untuk ihram. Sehingga eh, tentu kewajiban orang yang karena orang tersebut telah melewati mikot tanpa ihram, maka asalnya kewajibannya adalah kembali ke mikot untuk ihram di mikot. Dan jika dia tidak kembali, maka punya kewajiban bayar fitiah, ya, bayar tebusan, yaitu menyembelih seekor kambing. Dan ini pendapat yang lebih kuat dan ini problem kalau uh, problem para uh, petugas Kementerian Agama. Kalau dia nemani jamaah reguler, jamaah reguler gelombang kedua. Ini, karena uh, karena SOP dari Kementerian Agama ini, hamba semua petugas baik dia ketua kloter dan yang lainnya, petugas kesehatan, dokternya, perawatnya, semuanya harus pakai seragam sampai bandara Jeddah. Jadi kalau maka tidak boleh ganti pakai pakaian ihram di pesawat. Ini SOP-nya demikian. Dia harus pakai uh, seragam khusus Petugas haji sampai bandara Jeddah. Jadi mau tidak mau baru bisa ihram di di, di bandara Jeddah. Kalau dia ngantar jamaah gelombang kedua. Lain hanya kalau ngantar jamaah gelombang pertama karena ke Madinah terlebih dahulu. Maka tentu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah e, teman-teman petugas dan setelah dia ngaji belajar kemudian condong pendapat jumhur ya, Usti ya lam lam. Usti ya lam lam. <clears throat> Maka ya uh, solusinya ya, solusinya dia bayar dam. Ya, solusinya dia bayar dam nyembelih seekor kambing karena baru ihram di eh, di bandara Jeddah. Dan hukum orang yang melewati mikot tanpa ihram Orang yang melewati mikot tanpa ihram maka tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama dia ingin berhaji ataukah umrah. Maka hina itu pada saat itu yalzamu kewajiban dia adalah ayarji ilaihi. Kembali ke mikot untuk ihram dari mikot dengan apa yang dia inginkan, nusuk yang dia inginkan, ibadah yang dia inginkan yaitu haji ataukah umrah. Fa'ilam yaf'al maka jika dia tidak melakukan hal tersebut, fakat taroka wajiban min wajibatin nusuki. Maka dia telah meninggalkan salah satu kewajiban nusuk. Wa alaihi sehingga menjadi kewajibannya, menurut para ulama, dia punya kewajiban fidyah, yaitu dam, yang dia sembelih di Mekah, kemudian dia bagikan kepada orang-orang fakir di Mekah. Mekah harus kembali, kalau tidak ada niat. E, maka pada dasarnya harus kembali ke mikot, kemudian e, pasang niat pada saat di mikot. Jika tidak, ya, maka ada kewajiban menyembelih dan seekor kambing. Adapun jika dia melewati mikot dan dia memang tidak punya keinginan untuk haji tidak pula umroh, maka tidak ada dosa atasnya. Sawan tolat mudatu uh, eh, riyabihi an Mekah atau qasurat. Baik lama masa kepergiannya dari Mekah ataukah pendek. Hal itu dikarenakan seandainya kita wajibkan dia untuk ihram dari miqat ketika dia melewati miqat niscaya haji itu wajib baginya lebih dari sekali demikian juga umrohnya Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabata valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya Nabi anal ya yajibu bahasanya ibadah haji tidaklah wajib dalam seumur hidup kecuali sekali saja. Adapun yang lebih dari itu maka tatawu. Inilah pendapat yang rajih dari pendapat para ulama tentang masalah melewati mikot tanpa ihram. Hai artinya idza kana la yuridul hajja wala umrata maka jika dia tidak punya niatan untuk haji ataukah umrah tidak ada kewajiban apapun atasnya. Tidaklah dia memiliki kewajiban untuk ihram dari mikot. Maka perlu diketahui ya, ulama berselisih pendapat jika orang itu melewati mikot kemudian dia mau pergi safar ke Mekah. Sebagian ulama mengatakan semua orang yang lewat mikot dan dia mau ke Mekah wajib ihram wajib ihram. Maka minimal dia ihram umrah. Namun wajib ihram. Tidak boleh tidak. Namun uh, meskipun dia ke Mekahnya itu mau kemudian mau booking hotel, mau kemudian bisnis dan sebagainya. Lewat mikot harus ihram. Ini pendapat sebagian ulama. Dan pendapat yang lebih tepat sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Thaimin di sini jika pergi ke Mekah itu bukan tujuan untuk nusuk, bukan untuk tujuan untuk ibadah, maka ketika lewat mikot tidak harus ihram. Di antara dalil dalam uh, tadi beliau sampaikan, di antara dalilnya nanti berarti ada orang yang punya kewajiban haji bolak-balik lebih dari sekali. Meskipun berkenaan dengan hal ini bisa kita katakan ya uh, nusuknya tidak harus haji nusuknya boleh saja umroh dan umroh itu sepanjang tahun orang bisa umroh. Ya, maka e, bantahan dengan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Thaimin kurang ya, kurang e, kurang tepat. Kurang kurang tepat. Kenapa? Kalau alasannya tentang masalah haji. Ya, karena e, karena orang itu nusuk tidak harus haji meskipun di bulan-bulan haji. Bisa saja dia tetap cuma ambil nusuk umroh. di antara alasan kuat yang menunjukkan bolehnya orang melewati mikot ketika ke Mekah itu bukan karena tujuan nusuk, tujuan ibadah, boleh melewati mikot tanpa ihram, dalilnya adalah Fatul Mekah. Dalilnya adalah Fatul Mekah. Nah, ketika Nabi uh, ya, melakukan Fatul Mekah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dalam kondisi ihram. Buktinya ketika Nabi masuk Mekah, beliau dalam keadaan memakai baju besi, memakai helm besi, ya, pakai hauzah, ya, atau bahkan hauzah dan sorban. Dan orang yang ihram tidak pakai sorban. Maka itu menunjukkan bahasanya ketika Fatul Mekah, Nabi melihat mikot penduduk Madinah, ya, menuju Mekah, dan tujuan, tujuan ke Mekah itu perang dan bukan nusuk, bukan ibadah haji dan Nabi tidak mengambil ihram. Oleh karena itu maka orang yang mau ke Mekah bukan karena tujuan nusuk, maka tidak wajib mengambil ihram di mikot. Menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ya, adapun orang yang eh, adapun orang yang uh, memang ke Mekah untuk untuk kemudian nusuk untuk melakukan ibadah, ini, maka dia punya kewajiban untuk ihram di mikot. Jika bablas melampaui mikot dan dia belum ihram dan ihram itu adalah niat, niat untuk menjatuhkan ibadah e, melakukan ibadah umrah atau haji, maka pada dasarnya dia wajib kembali ke mikot untuk kemudian ihram di situ. Jika tidak ada kewajiban dam. Namun ingat, mikot itu adalah eh, namun ingat ihram itu adalah niat. Ihram itu adalah niat, niat untuk masuk. Iya. Maka bedakan antara ihram dengan memakai pakaian ihram. Iya. Iya. Bedakan antara ihram dengan niat uh, ihram dengan niat maka pakaian eh, uh, pakaian ihram maka ihram itu rukun. Ihram itu rukun dan ihram di mikot itu kewajiban. Ihramnya itu rukun, rukun umrah, rukun haji itu ihram. Dan ihram menjatuh dan ihram itu di mikot itu satu hal yang hukumnya wajib. Dan jika seorang itu sudah ihram dalam pengertian ya, niat masuk ke dalam rangkaian ibadah, maka dia punya kewajiban untuk memakai pakaian ihram. Dan jika dia tidak memakai pakaian ihram, maka dia terkena kewajiban ya, ya, kewajiban dam. Namun damnya itu satu dari tiga hal. Ini menjadi kambing, atau ngasih makan 10 orang miskin atau puasa tiga hari. Boleh milih. Itu jika melanggar masalah pakaian. Ya. Jika melanggar pakaian karena orang yang sudah ihram, orang yang dalam kondisi ihram, maka dia tidak boleh pakaian berjahit, tidak boleh pakai pakaian biasa. Ya. Ya, sedangkan jika orang itu tidak uh, tidak <coughs> tidak ihram dalam pengertian niat di mikot tidak ihram dalam pengertian niat di mikot maka kewajiban dia cuma pilihannya cuma satu itu dam seekor kambing Yeah. Maka berkenaan dengan uh, petugas haji kita yang tadi cenderung mikot itu di alam lam, maka sebenarnya ada pilihan yang kedua. Ya, pilihan yang kedua saat di alam lam ketika jamaah-jamaah yang lain yang sebagian jamaah itu uh, ihram di alam lam, maka dia juga ihram. Dan ihram itu niat. Meskipun dia masih pakai Pakaian petugas. Nanti Dia, dia ke umrotan. Dia niat uh, untuk kemudian ihram. Cuma tidak memungkinkan untuk ganti. SOP-nya tidak boleh. Namun dia sudah niat di situ. Karena ihram itu niat, bukan pakai pakaiannya. Nah, nanti sampai bandara, bandara Jeddah, baru dia ganti pakai pakaian ihram. Yeah. Kalau petugasnya itu dokter perempuan atau perawat perempuan ya gampang, nggak nggak perlu ganti apa-apa. Yang problem itu yang laki-laki. Ya. Ya. Maka ya, ma, uh, ihram tetap di alam lam, ihramnya tetap di alam lam, cuma tidak melaksanakan kewajiban berkenaan dengan ya, masalah uh, pakaian biasa yang dia kenakan. Nah, nanti baru ganti di bandara. Ketika dia ganti di Bandara Jeddah, Bandara King Abdul Aziz Jeddah, maka kewajibannya tadi milik. kewajibannya milik. Uh, seekor kambing atau eh, ngasih eh, makanan pengenyang untuk enam orang ya, miskin, ya, enam orang miskin di di, eh, di Mekah di tanah haram atau puasa tiga hari. Demikian juga ini solusi untuk uh, solusi secara hukum fikih untuk uh, jamaah haji koboi. Jadi eh, jamaah haji itu ada namanya jamaah biasa disebut jamaah haji koboi itu yang tidak punya tasrih, tidak punya izin untuk pergi haji. Hmm, tidak punya tasrih, tidak punya izin. Dan perlu diketahui kalau kita lihat televisi pada saat uh, haji atau kemudian uh, eh, dan ini bisa dipastikan jamaah haji koboi ini jamaah haji jalan kaki. Kalau anda lihat <clears throat> barusan orang jalan kaki, foto udara penuh itu koboi semua itu. <laughs> itu koboi semua itu. Jamaah haji jalan kaki itu bisa dipastikan koboi semua. Kalau jamaah haji pakai tasri itu kendaraannya bis. Hmm, kendaraannya B, e, sebagiannya kereta untuk kemudian dual college negeri-negeri teluk pakai kereta. Ya, kalau kemudian seperti jamaah haji Indonesia, ya, baik yang plus reguler semuanya pakai bis. Yang jalan kaki itu koboi semua, tidak ada punya izin. Jadi yang koboi itu jumlahnya jauh lebih besar daripada yang berizin. <laughs> Jauh lebih besar. <clears throat> Boleh jadi tiga atau empat jamaah haji itu koboi. Boleh jadi mereka itu eh, eh, TKI TKI eh, TKI TKI teman-teman TKI TKI yang ada di Mekah. TKI TKI yang ada di Mekah. <clears throat> ya, atau kemudian sebagian mahasiswa-mahasiswa pada karena jatah mereka misalnya mahasiswa S1 itu cuma Setahun sekali. E, selama studi empat tahun itu cuma sekali. Yang bisa ngambil tasri. Yang ngambil izin. Kalau mau haji tiap tahun, ya tiga kalinya ngoboy. Ngoboi hmm. eh, ngoboy kalau dari Medina maka e, bok, e, kemudian pakai taksi taksi ke Mekah ya. dan syaratnya syarat dari sopir taksi kamu tidak boleh pakai pakai pakaian ihram. Karena kalau tidak pakai pakaian ihram, pakai pakaian biasa nanti ditaftis di polisi itu lolos. Kalau pakai pakaian ihram nanti sama polisi mana tasrihnya? Mana izin untuk pergi hajinya? Nih. Ini kalau sudah musimnya musim musim musim haji, eh, sudah eh, sudah kemudian mendekati haji, ah, semua orang lewat ke arah Mekah itu harus punya bawa tasai. Semuanya <clears throat> seorang lewat semua ke arah Mekah itu ditutup. <clears throat> Semuanya ditutup oleh polisi-polisi kecuali orang yang pakai tasai. Dulu ketika belum begitu ketat, sebagian taksi dari Medina itu lewat gurun. Kalau mau ngoboy, lewat gurun, tidak lewat jalan aspal. lewat gurun, nggak lewat aspal. Ya, bisa. Sekarang gurun pun ditutup sama polisi. Sekarang gurun pun ditutup sama polisi. tidak bisa lewat gurun. Gurun pun sudah ditutup. Ada polisi-polisi yang di uh, bertugas untuk itu. Kalau sudah mendekati eh, hari-hari uh, haji. Mau tidak mau harus lewat aspal. Syaratnya tidak pakai pakaian ihram. Karena kalau tidak pakai pakaian ihram, kan berarti ke Mekahnya bukan karena tujuan haji. Maka diloloskan sama polisi. Maka saya pernah ditanya sama ada tolib jamiah, kemudian yang mau ngoboy. Ya, Gimana saat ini saya mau ngoboy tapi <laughs> eh, tapi harus syarat dari sopir taksi tidak boleh pakai pakaian ihram. Ya sudah antum niat di Ali, ya, niat saja. Ya Nanti berangkat namun masih pakai pakaian biasa, taftis nak pemeriksaan uh, eh, checkpoint polisi ya. aman lolos sampai Mekah e, baru kemudian cari toilet di dekat Masjidil Haram baru pakai pakai pakai pakaian ihram <laughs> baru nanti baru pakai pakaian ihram e, berarti melanggarnya bukan melanggar masalah ihram karena ihramnya tetap di Mekah di Bir Ali namun pelanggaran tentang masalah pakaian. Ini kalau melanggar karena pakaian pilihannya tiga. Boleh kambing, boleh ngasih makan ya, eh, enam orang miskin, boleh jadi puasa tiga hari. Oh, saya tak ngasih makan enam orang miskin aja, Zat. Paling sepuluh real itu. <laughs> sepuluh real kali enam, enam puluh real. Ya. <clears throat> Saya bilang ya monggo kalau untuk mau ngambil itu. <laughs> Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, apa, apa hukum mendapatkan buku kajian namun tidak ikut kajiannya? Ya, jawabannya al-muslimun ala suhutihim. Ya. Kaum muslimin itu terikat dengan perjanjiannya. Kalau perjanjiannya ini hanya ini hanya uh, diperuntukkan untuk yang kemudian siap untuk komitmen uh, rutin ikut kajian ya maka uh, buku tersebut halal jika memenuhi persyaratan. Jika tidak, maka melanggar persyaratan dan perjanjian. Apa batasan darurat untuk safar tanpa mahram? Yaitu safar itu safar yang tidak tidak boleh tidak harus dilakukan dan tidak ada e, dan tidak ada solusi kecuali ya, tidak ada jalan kecuali tanpa mahram. Ya satu kebutuhan yang tidak bisa digantikan. Dibutuhkan dan tidak ada gantinya. Maka itu darurat. Apa yang dimaksud dengan dimahrumkan dengan fulan pada wanita yang safar tanpa mahrum untuk haji dan umrah? Yang pertama, uh, eh, dimahrumkan dengan fulan ini tidak ada uh, tidak ada untuk ibadah haji. Karena eh, pemerintah Arab Saudi tidak mempersyaratkan mahram. Ini tidak ada. Ya, itu hanya dijumpai dalam kasus umroh. Dan itu hanya dijumpai untuk wanita yang berumur kurang dari 45 tahun. Ya, maka uh, maka tentu ini bermasalah. Jadi ini hanya dibutuhkan untuk terjadi e, pada umroh dan e, wanita yang berangkat umroh tanpa mahram, tanpa suami atau tanpa kerabatnya dalam keadaan umurnya kurang dari 45 tahun. Maka nanti akan ada e, semacam surat pemahaman yang dibuatkan oleh sebagian travel. Ya, tentu ini satu hal yang tidak benar. Yeah karena ada unsur ris, ada unsur penipuan. Dilaporkan ke pihak kedutaan untuk mendapatkan visa, dilaporkan bahasanya ini punya mahram padahal tidak. Maka hukumnya adalah hukum eh, ada unsur tipu menipu. Adapun umrahnya maka tentu tetap sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam kondisi umroh, kondisi seperti apa yang menyebabkan seorang bayar dam selain kasus tidak ihram di mikot? Ya, manakala melanggar larangan-larangan saat ihram. Ya, di antara larangan-larangan saat ihram pakai peci kalau bagi laki-laki dan pakai celana dan sebagainya. Namun damnya tidak harus dimilih kambing. Ada tiga pilihan, Dimilih kambing atau ngasih makan enam orang miskin, ya, atau puasa tiga hari. Kalau melakukan larangan ihram semisal debat berkata-kata kotor apakah ada damnya? Jawabannya tidak ada damnya. Ya berdosa dengan kata-kata kotornya namun tidak ada dosanya. Apakah ada dasarnya dalam penentuan dam? Maka perhatikan rinciannya. Perhatikan rinciannya. Maka ada dam karena meninggalkan uh, kewajiban haji. Eh, kewajiban haji Iya. Di antara kewajiban haji misalnya mikot, eh, ihram di mikot. Maka nanti kena eh, kena dam. Kewajiban untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian ada eh, ada kemudian karena melanggar larangan-larangan ihram. Maka itu ada tiga pilihan. Secara global cuma itu saja. Ada dua. Antara meninggalkan kewajiban haji. Ya ini pilihannya seekor kambing. Kemudian E, larangan-larangan ataukah melanggar larangan-larangan ihram. Ya tentang Apakah ini baik karena meminjam uang untuk pergi haji dan apakah ini memaksakan keadaan? Ya, maka orang eh, orang berhutang untuk pergi haji maka jika dia memang punya kemampuan, dia telah menghitung dirinya, mampu untuk melunasi utangnya, maka boleh-boleh saja. Ya, tentu ketika dia lihat dia punya kemampuan untuk membayar dan melunasi utang tersebut. Tidaklah kita katakan dia e, memaksa-maksakan diri yang terlarang. Jika seorang wanita jadi tenaga kesehatan haji Indonesia, namun dia pergi tidak bersama mahram dan di sana dia melakukan ibadah haji, maka apakah hajinya sah? Tadi telah kita bahas, hajinya sah. Iya. Namun apakah dia berdosa dan tidak, maka nanti ulama berselisih pendapat. Kalau mengacu pendapat alimah musyafi'i yang membolehkan untuk haji yang wajib ya, asalkan kondisinya aman dan di, e, dengan bersama rombongan yang aman, ya, rombongan yang terpercaya, ya maka berarti dia haji sah dan e, dan dia tidak berdosa. kalau menurut pendapat sebagian ulama, Eh, semacam Hanabilah yang mewajibkan dan eh, menjadikan mahram itu sebagai istitoah dan mewajibkan harus ada mahram, ya, maka hajinya sah, namun dia berdosa. Bagaimana seorang wanita yang melaksanakan umroh tapi terhalang haid sedangkan waktu sudah habis harus pulang bersama keluarga dan rombongannya. Ya, maka kemarin telah kita bahas, maka dia itu muhsor dia tertahan tidak bisa melakukan eh, tidak bisa melakukan ibadah umroh ya, maka dia punya kewajiban untuk membayar dam menyembelih seekor kambing dam ihsor namanya ya, kemudian setelah itu dia tahalul dan dia bebas dari ikatan ihram nah ikatan ihram menyebabkan dia tidak boleh dikumpul oleh suaminya dan seterusnya maka itu harus diurai cara mengurainya adalah dengan e, membayar dam ihsar, setelah dia bayar boleh dia cukur e, potong rambut, setelah itu dia terurai dari ikatan ihramnya. Meskipun dia ya kita katakan belum umroh atau umrohnya umroh yang tertahan sebagaimana Nabi saw Alaihi umroh namun umrohnya tertahan di Hudaybiyah. Hukum safar wanita tanpa mahram dengan rombongan teman kerja atau teman kampus. Ini apa hukumnya tadi kita sampaikan perkataan Bagawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala bahasanya selain untuk keperluan ibadah umrah uh, ibadah haji yang wajib dan wallah alam demikian juga umrah yang wajib uh, dan selain keadaan darurat yang tadi telah disebutkan contoh-contohnya maka ulama tidak berselisih tentang Eh, tentang haramnya hal tersebut. Kalau tujuannya cuma untuk wisata, untuk jalan-jalan atau yang lain, maka ulama tidak berselisih pendapat. Eh, kata Al-Barawi kalau dia wajib eh, bersama mahram. Saya dokter perempuan, apakah saya boleh daftar petugas haji tanpa mahram? Dengan asal kalau <clears throat> Ya, maka uh, tadi telah kita sampaikan boleh dan tidaknya itu uh, ya, berkenaan dengan uh, perselisihan ulama antara jumhur ulama dan alimam syafi'i. Ya, antara alimam syafi'i dan yang lainnya. Kalau alimam syafi'i mengharuskan ya, membolehkan kalau itu haji itu adalah haji wajib, haji yang pertama. Maka asalkan kemudian aman dan bersama rombongan yang terpercaya, maka diperbolehkan. Dan ala kulihal ya, minimal dalam rangka keluar dari perselisihan ulama ya, kalau bisa kemudian bersama mahram memilih, mengambil pilihan bersama mahram ada kemungkinan baginya untuk bisa berangkat haji bersama suaminya atau saudaranya ya, maka itu tentu yang lebih baik minimal karena keluar dari perselisihan para ulama. Eh, jika umur seorang sudah 50 50-an tahun lebih baik daftar umrah ataukah daftar haji tapi menunggu. Ya. Maka tentu nanti kita bisa mempertimbangkan kondisi fisiknya, kesehatannya, daftar tunggunya berapa lama di daerah tersebut. Ada banyak uh, faktor. Jika dia seorang yang fit, kita jumpai Eh, orang yang fisiknya baik ketika haji itu malah simbah-simbah itu lebih sehat daripada yang muda-muda. Pengalaman saya bahwa oh, membimbing jamaah haji, simbah-simbah yang 70-an itu malah lebih sehat daripada yang 50-an, itu malah malah lebih sehat simbah-simbah ini. Kenapa? Dia sudah biasa jalan, sudah biasa ini, sehingga ya, kalau ini biasanya duduk, biasanya kebanyakan duduk dan seterusnya. Akhirnya pas haji, itu yang muda-muda yang 50-an itu ngedrop. Iya. Simbah-simbahnya energik. Iya. Iya. Simbah-simbah yang 65, 70, bahkan 75 itu malah energik-energik. Maka uh, tentu melihat kondisi fisiknya. Ya. Uh, seandainya misalnya di situ masa tunggunya 15 tahun, nomor 50 tahun, namun beliau tergolong uh, seorang yang energik, seorang yang fisiknya bagus dan seterusnya, maka eh, dalam kondisi ini boleh jadi yang kita sarankan daftar haji saja. Kurang lebih beliau umur 70 itu masih e, sehat, seger. Lain hanya dengan jika kondisinya kondisi yang sering sakit-sakitan, nah, ya, maka mungkin kita katakan ya daftar umur lebih baik. Kami membaca beberapa artikel tentang hukum model rambut poni dan kami pahami boleh asalkan tidak e, menyerupai orang kafir. Apa standar tasabuh menyerupai orang kafir yang dimaksudkan? Apakah ada potongan rambut tertentu menjadi ciri khas wanita kafir? Ya, manakala ada poni model tertentu itu jadi ciri khas artis orang ka, artis kafir yang atau kemudian e, penyanyi e, wanita kafir yang tokoh orang kafir yang punya ciri khas ya, model poni tertentu, ya, maka model tersebut yang tidak boleh. Adapun jika jika tidak ada model semacam itu, maka kembali kepada kondisi apakah poni itu masih jadi ciri khas orang kafir? Jika kita katakan tidak, maka boleh-boleh saja. Apakah wanita haid boleh iktikaf? Boleh tidaknya wanita haid untuk iktikaf itu turunan dari permasalahan apakah wanita haid itu boleh duduk di masjid ataukah tidak. E, kalau pendapat jumhur ulama e, mazhab yang empat mengatakan tidak boleh e, wanita haid tidak boleh duduk di masjid. E, maka e, berdasarkan pendapat ini maka tidak boleh wanita tersebut iktikaf. Namun kalau kemudian menimbang pendapat sebagian ulama yang lain Ibnu Hazm atau Al Albani yang membolehkan wanita Eh, haid untuk di untuk berada di masjid meskipun dia dalam kondisi haid asalkan aman tidak ngotor masjid maka boleh baginya iktikaf di masjid maka ini kembali kepada keyakinan masing-masing orang manakah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini Ketika iktikaf di masjid ada hajat pulang ke kosan untuk cuci baju, apakah status iktikafnya batal? Iya, statusnya batal dan dia bisa perbarui lagi dan dia bisa uh, kembali ke masjid setelah selesai cuci baju dengan iktikaf yang baru. Batal di sini bukan akhirnya dan akhirnya jadi batal seterusnya bukan demikian. Namun batal iktikaf tersebut dan dia bisa kembali uh, eh, iktikaf di masjid namun dengan status iktikaf yang baru. Ya demikian yang kita bahas kita kaji kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita uh, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan panjang umur dan yang lain akan kita lanjutkan ba'da lebaran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.